ngajar kok sithik, kaya Ariel Noah. Kowe kira kaya Ariel Noah, kaya Ariel Sepur. lo raya sok gaul le. Rupa kaya Uno Ariel lo, don't Dan terjadi lagi. Tenang aku lo raya Putih Pak Bupati. Oh, ada Bupati pak Ndi, Bu, bupati sing diwangi, wonge? Oh, orang ngomong kok. Kudune ngomong. Hmm. Rene rene bupati rene bupati rene. Tak dongake kene. Eh, ya ora takon rene ya tak takon nyawer ngono. <laughs> bupati mriki. Dikancani karo Bulura, Bulura rene. Wih. Pak Camat rene. Mat, rene Mat. Hmm. Dewane di dewane. Iki dewan iki. Wah, lah kowe dewan. <laughs> Niki, Bu. Malah tak sawer. Aku disawer kok goblok men to iki. Eh, monggo, monggo mriki, Bu. Mriki mriki. Tak sawer donga ya, Bu ya. Eh, Pak Bupati teng pundi? Oh, Pak Bupati teng pundi? Oh, ngarit. <laughs> Bupati ngarit iki lho. Kayak goblok men to Bupati kok ngarit monggo pinarak, Bu. Ini bulurah iki. Cie cie cie. Telah dipertemukan istri lurah dengan Pak Lurah. Alah salaman barang. Iki yang ngono kawatan cangkeme ah Bu Camat. Mari Pak Camat. Wah, Camate gaul ya, bajune kiker. Oh, <laughs> kok gurune iki koyo biting ngene iki. Iki sapa iki? Bu DPRD. Nggih pun kula mandap mriku. pokoknya lah pejabat gelem ngaji insya Allah selamat amin saya mau tanya sama Bu Bupati pengajian seperti ini bagus apa enggak Bu bagus ngundang dewe setuju Bu Bupati ngundang dewe ini aspirasi warga ya Bu tapi yang larang rokok yo Didi. murah dinyang جيد جيد أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا أهلا وسهلا صلوا على النبي محمد أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا صلوا على النبي محمد عليه cek tambahi tambahi cek cek cek cek satu dua cek cek cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin para masayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh ini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansar Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama ke-94 yang bertempat di Desa Sidodadi, Kecamatan Jati Agung. Ngaji bareng kulon rawa kirim donga leluhur desa kuwi cangkeme cerewet wae ngopo kuwi ayo Alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun rawuhipun Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi tolak balak panasnya api neraka. Jika temanmu membuat kecewa, jika pasanganmu membuat terluka, yakinlah, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Masih ingat cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka atas nama cinta itulah siang hari ini kita bisa hadir. Walaupun berpanas-panas, semuanya tidak kebagian tarub, maklum panitiannya anggarannya cupet. Yang paling penting kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dipertemukan di tempat yang baik, di acara yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang hadir insya Allah orang-orang baik. Selesai pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Baik dan buruknya manusia tidak diukur dari fisiknya. Kalau fisik yang menjadi ukuran berarti orang segini banyak yang paling baik saya. Kenapa yang paling ganteng saya? Dibandingkan bapak ini ganteng saya, ya. Kumismu jiji iba. Tapi ternyata ketampanan bukan ukuran seseorang itu dikatakan baik. Kecantikan belum tentu dikategorikan menjadi orang yang baik. Maka mohon maaf, tampan itu tidak awet ganteng itu tidak awet cantik itu tidak awet makanya besok kalau banser menikah pengen dapat istri yang awet jangan menikah dengan istri yang cantik karena istri yang cantik semakin tua cantiknya semakin hilang tapi kalau kamu pengen menikah dengan istri yang awet menikahlah dengan istri yang jelek insya Allah jeleknya awet dari lahir sampai mati tetap jelek maka yang menjadi tolak ukur apa? Kata Rasulullah, yang menjadi tolak ukur adalah hati dan perbuatan. Walaki yang duru ila kulubikum wa amalikum. Yang menjadi tolak ukur seseorang itu baik atau buruk, mohon maaf, adalah hati dan perbuatannya. Makanya banyak orang kadang-kadang wajahnya jelek, tetapi di masyarakat diterima dengan baik kenapa? karena amal dan perbuatannya karena hatinya baik banyak orang yang wajahnya tampan tapi hatinya bangsat maka tinggal di masyarakat juga tidak diterima dengan baik banyak perempuan mohon maaf wis wonge cendek lemu saawak weteng kabeh jilbabe pink kaya sing tuwa Ning tengah tua jilbabe pink menjijikkan. Tapi mohon maaf, kelakuannya jelek tidak akan diterima oleh masyarakat. Maka saya doakan semua yang hadir siang hari ini mudah-mudahan amal hati dan perbuatannya baik. Orang yang dikategorikan baik itu orang yang mempunyai hati yang baik. Hati yang baik itu ciri-cirinya apa? senang melakukan perbuatan yang baik, senang berkumpul dengan orang yang baik, dan ketika melakukan kebaikan rasanya nyaman dan betah. Pengen yang lama, tidak pengen cepat-cepat rampung. Niku coro bahasa Jawa nih jenenge ati sing waras. Wong elek niku atine elek. Ora seneng lakoni perkara sing apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Lah ana sing apik ngadoh, ana sing elek nyedak niku jenenge ati sing lara ciri-ciri ati sing lara niku napa ana kiai ngaji ra diwenehi wedang lah niku atine lara niki jenenge makan bakwan di warung pojok kiainya tampan panitianya pekok panitia kalah karo bakul wedang bakul wedang mawon niku nyuwun sewu semangat sampai panitia ditawani wedang mbasan kiai belas ra ditawani goblok goblok Salu ala Nabi Muhammad Kula jeng takon kira-kira tiang sida dadi mriki atine waras napa lara waras Ngagune waras. Kula wingi ketemu wong edan kula takoni jawabane nggih waras. Jajal sakniki dijawab. Nah, ning tengah ki ana ibu-ibu muslimat. Kula niku bedake muslimat karo fatayat ora perlu ndelok seragame. Cukup beda ambune. Lah fatayat niku ambune parfum muslimat balsem. Cobi dijawab. Salat niku sae napa awon? Lah yen pas sholat niku jenengan pengen sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Alah cangkeman. Ngabusi niku. Mesti pengen cepet-cepet rampung. Eh, Mas Masih rada mundur nikah nutupi sing buri. Ya, duduk-duduk. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Ya nunggu. Iki yang ngono banser lemu ki gua malah ngadeg bae. Ya Allah watenge banser. Kamu enggak gemuk kok. Cuman perut kamu kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berlipat-lipat. Oh, wedange teko. Ternyata teng sido dadi niku napa-napa kudu nembung. Lara nembung ora teko. Iki iya, melu-melu rambutnya gondrong ki ya ngopo? Napa kacamatanya dilepas? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Eh, kopine ndi? Malah takon pahit apa manis yo ya pahit kok goblok ngono. Sallu ala Nabi Muhammad Salat itu baik, tapi banyak kita itu tidak nyaman ketika salat. Iki sone iki ya ngopo? Kono bengung kono. Mula iki lak mangkat ngeson nguyuh cewek. Tukang sone ra tau cewek kok. Cek cek. Lah ngono lak kerungu momo pateni. Moga-moga sonmu jadi son sing paling gede. Sa RT. Sholat itu baik, tapi banyak orang yang tergesa-gesa ketika sholat. Pengennya cepat-cepat rampung. Maka kenapa kul huwallahu ahad itu disebut surat al-ikhlas. Karena orang sidodadi paling ikhlas kalau imamnya baca kulhu. Berarti apa? Hatinya sakit. Hmm, Singgawa kopi alon-alon. La ilaha illallah mutar kowe. Ya Allah. Kiai ning ganteng, cangkire celerete pink. <laughs> matane, matane. Kaya oh pink to lele. Eh, jangan-jangan saya pakai ya pink. <laughs> Sholat itu baik, tapi banyak orang yang tidak betah sholat. Berarti adine loro. Ayo, tak takon karo bapak-bapak. Khotbah Jumat itu baik apa jelek? Baik. Kalau ada khotbah dengan Jumatan ngerungokke napa ditinggal turu? Berarti adine waras napa loro? Loro. Maka kalau kita itu aneh, Mau tidur baca doa bismikallahumma ayawa bismika amut. Matanya enggak tidur-tidur. Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat enggak membaca doa tidur, matanya tidur. Makanya kalau saya ditanya apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Hmm. Makanya kalau saya ngaji begini anginnya semilir kok Anda ngantuk, silahkan Anda tidur. Tapi perlu saya ingatkan, an-naumu akhul maut tidur itu saudaranya mati maka kalau saya ngaji anda ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati aja ngantuk dan tak kandani ya sak ganteng gantengnya wong iki lak ngantuk ketok elek lo wong gantenge ngantuk ketok elek apa meneh wong elek ngantuk ini lah aja ngantuk mbah si bayi ngantuk mbak siapa namanya? Mbak Musrik. Ya Allah, Mbak Musrik. Eh? Haji Musripan. Haji Musripan sudah meninggalkan dunia hitam. Hmm. Kumisnya putih kabeh. <laughs> Umurnya pira, Mbak? 69. Buh, orang mati-mati ya. <laughs> Panjang umur sih, Mbak. Mudah-mudahan Haji Musripan panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati Haji Musripan hidup sendiri insyaallah. Khotbah Jumat baik. Iki cah iki rupane lucu yo ya mlaku mlaku wae ngono. Rupane lucu iki. Pokoke aku lak banser iki cinta kok. Kiai besok masuk surga yang awal banser insyaallah. Banser kan tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser surganya siap kiainya masuk bancernya keluar lagi <laughs> iki lak juga degan kene degan uga degan ra enak disuguhke iki lho goblok goblok mosok degan suguhke kiai wis kelong separuh Pak Kiki iki turane seripan, teman jenengan mawon Mbah hmm. ora enak belas Mbah kaya yo jaran Mbah ganti wong degan sama nombaknya apa dibalik kue ngaji aku boleh degan <laughs> ayo iya balik sini rupanya lucu <laughs> seneng aku Oh, eh polisi gila gelem melu ngaji ning panggung, insyaallah sesuk ini kaya Gus Miftah, nih pas pengajian. Amin. Tapi lah polisi dolane pinggir dalan tok ya nih tabrak truk. <laughs> Selalu ala Nabi Muhammad. Ibu dijawab, "Basa kali bojone niku sae napa awon?" Sae. Teng dalem jenengan kali bojone basa napa mboten? Berarti atine waras napa lara? Lara. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu biasanya jilbabnya hijau awake dhewe iki aneh karo bojone ora basa karo bakul bakso basa karo bojone ayo Pak Madang Pak karo bakul bakso Pak kula tumbas pertanyaan kula karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa gen jenengan diwenehi napa karo bakul bakso pentol apa pentole bojomu kurang gede loroh niku bojo kula niku ora tau ngomong kali kula ora basa nganti ora basa tak goleke kanca Mila lak bojo kula niku matur kali kula basa mlipit niku. Apa meneh bodho sungkeman. Kula dilungguhke ngoten iki bojo laku dodok matur. Beb, tak jawab iya saya syaitonir Ronji. Aja kula matur, kaula ngaturaken sugeng riyati mbok menawi kala gadah kelepatan sak kelima saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kaula banyu sacawuk lemas sacaruk godhong sasuwek kayu sak coklek. Kula nyun agunge sesa mudra pangaksami abah. Tangan kula diambung wolak-walik. Bare cara keraton ngambung dengkul. Hmm. Ingat ya dengkulnya bukan atasnya ya, dengkul musripan dengkule ngono kuwi tak jawab ya ya aku sing tua oke ya kowe sing nom oke lubute bocah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaan nih ya <laughs> Jane lak bodoke jomblo takon to, li kapan gue rabi?" Lak mbahmu takon ngono jawaban, "Lah kapan sih mbah mati?" Oh. Anten mawon. Niki lah banyak orang Jawa atau Pak ini? Eh, supaya yang Jawa ini bisa bosok karo bojone sing wedok kula ajak ndonga sing lanang meneng mawon. Mengke nak dongane wis rampung sing lanang ngamini sing banter. Ayo ben kula sowan mriki ana manfaate ibu-ibu kabeh kula ajak ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon wong donga tangane diangkat, malah mak kempit ki ngopo. Wis tuwa kemayu masa ndonga ngene iki model ngendi ndonga ki diangkat yu aku ngerti serawane ngangkat tangan ki mesti gelangnya karet <laughs> jijiki sing lanang meneng wae lak dongane wis rampung diaminke sing banter ayo ibu-ibu bismillahirrahmanirrahim ya Allah Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan sule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen ayo sing lanang amin Allahumma mang titeni seminggu meneh wong sida dadi cangkeme udunen niku berarti raboso karo bojone ibu amin Allahumma iya kelakon amin acara selanjutnya ganti degan nah. mau gede saiki cewilik Nuwun ya. Sik dicicipi lah nganti selama tak duduk ndasmu ya. <laughs> ya lumayan. Kita sih sini bom. Hmm. Maka supaya hati kita ini menjadi waras, bagaimana caranya menurut Rasulullah? Alaikum bimujalasatil ulama. Maka wajib bagi kita untuk sering bermajelis taklim, bermuajahah, berkumpul, duduk bareng bersama para kiai dan ulama. Maka kita beruntung. Kenapa? Karena kita semuanya menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Survei terakhir oleh Lembaga Survei Indonesia. Berapa berapa persen jumlah orang NU NO di Indonesia? Surveinya baru seminggu yang lalu. Jumlah warga NU NO di Indonesia hari ini mencapai 49,5 persen hampir 50% masyarakat Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Sementara Muhammadiyah nomor 2 4,7 persen. Hanya sekian persennya. Yang diklaim besar seperti PA 212 hanya 0, sekian persen. Hanya 0, loh. Ini survei, si ngomong buatan Gus Miftah. Berarti apa? Kalau warga Indonesia ini mohon maaf 260 juta. 80 persennya itu Islam. Berarti sekitar berapa? Sekitar 200 juta yang Islam. Lebih. Dari 200 juta lebih itu sekitar 225 juta. Warga NO-nya itu hampir 50 persen. Berarti hari ini jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia lebih dari 100 juta. Dan kita merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Makanya kula mikir ngeten. Kan Kanjeng Nabi nate dawuh, tidak mungkin umatku itu bersatu fidolalah di dalam kesesatan. Amalia wong NU teng Indonesia sing jumlahnya satu juta lebih niki selama ini disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, dineraka-nerakakan. Padahal saya ngelakon ini kuti yang satu juta. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Tidak mungkin umatku itu bersatu di dalam kesesatan. Maka di sini saya meyakini, insya Allah amaliah-amaliah Nahdlatul Ulama bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada orang mengatakan, wah, wong enoki ahli bid'ah, makanya Amalia-Amalia NU diserang tuh. Yasin oleh Yasinan oleh tahlil oleh tahlilan oleh niku berarti wong rapah paham napa bedane tahlil karo tahlilan tahlil niku durung diwaca lak wis diwaca jenenge tahlilan Yasin niku durung diwaca lak wis diwaca jenenge Yasin masa mau gara-garaan anra oleh Mbah Musripan sarung oleh sarungan ra oleh yo kewer-kewer Mbah gue kotang oleh kotangan ra oleh yo gondal gandul wong goblok men iki ya ana kalane nganggo akhiran an niku ra oleh kalau berkaitan dengan berlebih-lebihan Contohnya Al-Qur'an dawuh allaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Milola ngangguan ini rapi, lemu rapi kalemon rapi. Sing lemu rungono kupingmu ya. Tapi gak apa-apa kalau kamu dibilang dasar kue lemu jawaban rap apa aku lemu mergomangan sego daripada kue kuru gaweane mangan konco. Iya. Yeah. Lemu ya api keleman ya kurang api. Warak apik kewaregen rapi gondrong apik kegondrongan rapi kan aku pas mancung apik kemancungan ora apik pesek apik kepesekan ora apik ireng apik kekirengen ora apik pokoknya lah sing model muslim ini kurang oleh ngajeng apik ngajengan rapi lah Loh, saya ini ngomong ngomong ngaceng ora apik, bojomu saya mau mendasmu kok ngompol Lah konteksnya itu benar. Innallaha la yuhibbul musrifin. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, kenapa saya katakan kita beruntung? Mergo kula panjenengan sami begitu bergabung di Nahdlatul Ulama, di dalamnya kita mendapatkan banyak kiai dan ulama yang nasab dan sanat keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Contoh nih, Gus Miftah ini kula kondang ngaji teng kafe, teng klub malam, teng lokalisasi, ketemu PSK, WTS, Lonte, Telembok, pegengge. Lah ilmu ini niku saking pundi kan ngaten? Apa bisa dipertanggungjawabkan? Iso. Sangat bisa. Karena saya punya guru yang mengajarkan saya untuk itu. Kula niku mangkat teng Yogya tahun 99. Dari Lampung ke Jogja. Bapak kula niku teng Lampung Timur, Jabung, nggon maling. Hmm. Oh, jabung niku nggon maling begal. Wingi teng Jakarta nembe ketangkep papat. Yo wong jabung, masalah dancuk, dancuk aku. Oh, wisin aku. isinya maling tok Nah ini kalau saya ditanya Gus Miftah itu aslinya mana Lampung, lampungnya mana jabung lu kok dengerin jabung ono kira jadi maling mata nih, mata kalau niku mangkat teng Yogyo tahun sangang puluh songon itu tahun rong ewu nih kula wis kali lokalisasi wis ketemu karo mbak-mbak PSK perempuan suka kelon Bila cara jenenge ini Bts lah ya wanita tahan suntian lak cara teng Jawa Timur namine begenggek lak teng Yogyakarta namine lonte napa niku lonte berkelon tele-tele bayar soalnya mbah bayar mbah musliman rasa melu-melu mbah musliman tak ndi bojo oh tak sih, rapi meneh burun oh. napa oh jane burun tapi duitnya mboten gadah iyalah Mbak, mbak wis tuwa kok ngacengan to, Mbak, Mbak. Sing nom-nom sing jomblo ta sik kathok, Mbak, Mbak. Kuwi lho cacah kuwi lho. Ah, Mbahmu Musripan sing wis tuwa pengen kok sing nom rapi-rapi. Eman-eman eh, gonmu sunat lele. Urip kok mau nguyuh tok. Ya pun tak terengin tak terus selawatan di ya panas-panas ya kuwi cah hadroh ditabuh nanti lho kok ana hadroh iki endi oh kuwi to oh, serupane kaya kotak infak kita. wah kopi ae NU ya e. sing kopi ae NU tak dongake mlebu surga kopi ae gak selawatan bener apa nasib? Pengen lagu lawas napa lagu anyar? Hah? Lawas wis lali ya. Napa ibu-ibu muslimat jalan lagu napa? cik cik cik cik pamer bojo cik tuh cik cik napa ya lagune wong NU mawon ya Selalu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallallahu Kuwi cangkem sapa kuwi? Iya cah ireng kok ya iki lho, iki lho. Jenenge sapa ki ya? Selamat yo. Oh amin. Ya Allah. Amin ki asline putih. Nih gara-gara nguyuh nih sorti tiang listrik kata. Ora cewok tutul-tutul ke tiang listrik delalah nyetrum lah. Tadi ini ireng. <laughs> Sali wa salim kuburan malih mugi-mugi sedaya ingkang tali sehadroh telai copot mikir ramuni ya ora eh, sone buosok <laughs> apa ngelek ngelak ya cangkem-cangkemmu dhewe sambat ning aku iki ngopo nya kita ngepeken kuwi uh nangkape pinter mantan copet mesti <laughs> Ya kopi ya. Mental miskin. Lanjut. Lanjut apa bubar? Gus Miftah ngatik nama lugo? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kuwi ya ora ngadeg ning kono tukang syuting kuwi. Bokongmu elek. Ireng. Ngentutan. Sing tuwa iki lho, ning tengah lho PD banget. Ya. Ketoke corona. Komunitas rondo mempesona. Iya. Kula ki rame-ramene corona awal-awal kok, kula ngaji teng Taiwan kali teng Hong Kong. Ternyata salah satu penyebab penyakit corona niku nopo Pak? Cangkem celutak. Kenapa saya katakan cangkem celutak? Dalam Al-Maidah 27 itu kan diatur makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan, gitu. Sing halal kali disaharamkan. Lah ternyata virus corona niku salah satu penyebabnya mergoteng Cina niku kata cangkem celutak. Lawo yang tidak boleh dikonsumsi ini niku disop. Dimasak setengah matang disajikan cangkeme mangkap wonten niki. Napa? Mirip matamu tak ajar to. Ngomong kok mirip. Tak iki iki dudu lawa ya, codot. Lok boyo matamu, Bu. lawa codot niku cara bahasa Indonesia ini nopo kampret ini sak nggon kampret niku gawe masalah. Lah niku dipangan. ini ngopo meneh? Hmm. Perpengu yo, ya? ya cewek ya. Ternyata nyuwun sewu. Rata-rata orang banyak penyakit itu malah disebabkan karena makanan ngono no lho mela awakmu dadi wong NO ngaji karo kiai-kiai NO insyaallah makanan diatur pola hidup diatur insyaallah semuanya terbebaskan dari virus corona coro anjurane dotul ulama disuruh memperbanyak membaca solawat tibil kulub ya tibil kulub diselawatke versi kurban janji di orjene mendi pianone nendi, Isopora kok rumahmu nggak meyakinkan tali begitu kulo ngadek ibu-ibu bengok wow Gus Miftah katoke lucu apa meneh isine iki tak pikir-pikir ket mau mlaku kira dok ngene ngapa bonoe panggunge miring to iki ya panggung kok jomplang nengen iki lah ya jadi ketua panitia ini utaknya ya miring gitu, Deket mau gini-gini ya. Gue ini ngopo mulai so action. Gue rasa terlalu semangat amplop murah jelas. Aku weho. Ketua panitia ini sama ketua panitia ini Di. Oh jenengan. Waduh lah ini tanda-tanda ini. Zong. Oh Pak Lurah. Halo Lur. Pak Lurah mriki dana desanya pinten Pak Lurah? 1,4 Pak Lurah? 1,4. Pak Lurah hati-hati. Lurah sa Indonesia niku sing dicekel karo polisi Jogja jumlahe 700 kepala desa. Dosane napa? Mergo nguntal dana desa. Lah kula mboten rela yen Pak Lurah melu-melu. Mudah-mudahan Pak Lurah e selamat nggih. Saya enggak mau Pak Lurah jadi lurah nomor 701. <laughs> mudah-mudahan Pak Lurah melebu surga di CDW mangkat para pengajian langsung lurai bisik-bisik harus sebelah amplopnya potong apa paling mulai cangkem mudunan <laughs> Allahumma sholli wa nuril absari wa diaiha umat ndase to ora iso kan? Malah mau utak-utak oh dapat ora iso isomu apa isomu apa lagune kae lho kowe lunga pas aku kae lho iso ora kemong ngono ki apa iki versi jomblo ne tanpa welas kowe lu ngambien ra ono mesane aku sithik wae ngapa ditresno sakiti sendiri di malam ini Goblok. Ngangung wae positif rabayaran wele Salu ala Nabi Muhammad maka hasanah keilmuan di Nahdlatul Ulama niku nyuwun saya Kenapa lah wong NU niku mati ada peringatan haul bagi kiainya. Niku sak janjane sederhana. Walah, jangan. malah aku diece. Rumangsane iki nanggap kiye apa dek munyuk. Cek cek cek. Iki hisab iso apa ora to jane? Tukeran wae kowe ngaji aku ngeson. ini pengajiane los ora rewel. Iki kiai ini los sone rewel. Kenapa kalau kiai NU itu meninggal ada istilah haul? Haul itu sebenarnya merupakan wujud terima kasih dari generasi-generasi seterusnya kepada generasi-generasi sebelumnya. Mawane, jenengan mondok tenggede, tenggedirian ono kiai kondang, namanya Mbah Yai Sinten, Mbah Yai Kenapa Mbah Yai kalau meninggal di Kholi? Kulo ini terakhir Kholi teng mereka sing ngaji kulo. Soalnya nopo? Rasa terima kasih dari anak istri, dari para santri, dari kejamaah kepada kiai. Jadi kiai-kiai teng NU niku mulya, mboten namung ketika hidup sampai meninggal pun masih mendapatkan kemuliaan. Dengan wujud apa? Meninggalnya diperingati hari kematiannya, dikirimi donga. Coro wali biyen nerangke babakan mati niku ra kudu nganggo ayat, cukup nganggo lagu judule tore-tore jenengan ya iso turi lagi rapi tak tambahi kembang kembang kantil manten nanyar reng bedil hono celeret tibon jondil aku kaget cekelan kene lah cekelan apa eh eh sotel matamu polisi, ya saya turu. Ora oh, Ola gayane polisi dolanan HP. HP-ne cross yang gaya. <laughs> Hati-hati loh dan penyebaran virus corona melalui HP Cina ya hati-hati. Polisi ini batin oke oh, ya ini asu. Turi-turi putih. Hei, wong sido dadi. Siro kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukumnya wajib napa sunah? Sunah. Jadi ibu-ibu niku sesolak mati njeluk kain kafan rupane pink ora Paling malaikate bengok, "Wow, kimcil nih." Ora Ibu-ibu niko lak mati pengen kain kafan rupane ungu, ora apa-apa paling malaikatnya bengok wow BBJS barisan para janda sosialita <laughs> ibu-ibu muslimat pengen mati kain kafan rupanya hijau oleh aku NU kok hijau malah beneran rata koni karo munkar nakir soalnya apa dikira lontong <laughs> langsung dimplok lontong kok lemu pulen matamu pulen sira kabeh tuturi wong kuwi yen mati dibungkus kain kapan rupane putih ditandur niku artine napa dikubur kebon agung niku artine kuburan supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok yen patok siji jenenge tenger kuburan niku patoke loro berarti tenger tenger Mila napa cara wong NU wong mati niku kudu didongake. Soale wong mati kuwi ning jero kubur denger-denger. Lara percaya musri pandang mati yo. Denger-denger nika. Napa wonten dalile wong wali songo gawe lagu turi-turi putih mengatakan wong mati ini ku denger-denger ayo ditinjau hadise ane ngono menawa saya lak wonge ngelokke wong NU gila ngaji jarang mengatakan kembali kepada Quran kembali kepada hadis sementara wong-wong ini kolak didik ngoten niku saatnya kita kembali kepada Quran saatnya kita kembali kepada hadis sampai Mas jadi korbus nih BA saatnya Master korbuser ngaji kepada kiai yang mengembalikan kepada Al-Quran mengembalikan kepada Al-Hadis Dedi takon kali kula. Niki lah cah pinter nih. Saking pintere Dedi niku rambut mohon rawani tukul. Asli niku. Mila bocah niku kon dadi bintang iklan sampo mesti moh. Asli ah, disamponi apa nih? <laughs> Ngisore matane. Wong ngene iki cangkeme bosok Mas aku. Sing disamponi ngisore iki lho. Lah kula beda, kula mergo sering ngombe kopi kula ditawani dadi bintang iklan kopi tapi kula moh iklan kopi kabeh ngapusi kok kopi kapal api dibuka kopi ra ono kapale kopi susu oh, ono ini ra ono susune lagian kula diwene kopi susu aku moh ini ngajak melek susune ngajak turu <laughs> Melak diwene kopi susu biasanya tak akali, ini tak ombe, susune tak cekli <laughs> kopi susu. Iklan ki sing sing sing jujur mung siji sarung gajah duduk. Ah, ora percaya Mbah Musripan. <laughs> Sarungnya dibuka. Metu belalene kok gajahnya duduk iki Eh? Pelihat matane ibu ora ya. Kuwi pusat ke atas kolonial, pusat ke bawah milenial. <laughs> Napa hati saya? Cara kaji Nabi. Jadi kalau ketika Dedi dibilang seperti itu, dia tanya sama saya begini, kenapa sih? Kalau mereka mengatakan saatnya kita kembali kepada Quran, saatnya kita kembali kepada hadis, kok GGNO tidak? Saya jawab dengan sederhana. Kenapa orang-orang itu selalu mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran? Karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Kenapa kiai-kiai NU NO tidak pernah tinggal oh, kembali kepada Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai NU NO tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Sing balik niku berarti wis tahu lunga. Ngapa wae dhewe ra tau balik soalnya ratau, lu lunga. Padha karo wong ngomong ini, saatnya hari ini saya menyatakan keluar dari NU. NO. Eh, cangkemmu, cangkemmu. Melebumu kap kapan kudune sing jenenge metu niku mlebu ndi nembe metu urung mlebu kok wis metu jenenge ejakulasi dini <laughs> kuwi jenenge ngaku-ngaku NO cangkem nur <laughs> ra iso kudune mlebu ndi nembe metu urung mlebu kok wis metu ya amin cukurmu gitu pelandasmu kayak kotak infak min, min. Napa dalile? Wong mati niku denger-denger. Al mayyitu fi qabri kal khariq al mughawis yang tadiru da'watan aku min nabi aw min akhi aw min sadiqin lahu. Wa idal akhi qad karat ahaba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahyal al amad atu awal istighfar. Niki lak temane kirim donga. Tak terangke. Men awakmu ngerti. Mayit itu, mayat itu brihi di dalam kuburnya. Kalhorek seperti orang yang terombang-ambing. Al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Terombang-ambing, tenger, tenger. Yang tadiru dakwatan menunggu doa. Doa dari siapa? Talhakuhu min abihi. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Lak sing mati anak sing dungake wong tuane. Amin ahi atau dari saudara-saudaranya. Amin sodikin lau atau dari kanca-kancanya. Eh, kanca-kancanya bahasa Indonesia apa tuh? Hmm? Malah teman-teman malah kayak ipin numpin. Kulo niku lak ngomong Indonesia rada kagok kulo niku. Soale kata bahasa Jawa ora bahasa Indonesia. Contoh nguyuh anyang-anyangan. Hmm. Apa bahasa Indonesia nih? ora ono mosok kencing tawar menawar <laughs> nguyuh hanya hanyangan itu bahasa Indonesia kencing makcrit makcrit nah. Oke, okay, bahasa Jawa ono bahasa Indonesia niki. Contone mususi beras. Ayo, apa bahasa Indonesia ini? Mencuci berarti beda nih beras karo sempak. Lawang Jawa beras kuwi dipususi sempak kumbai beda. Little body apa? Silit gatel kelebon medih. Hmm apa bahasa Indonesia nih orang Mila wong Jawa niku ambung. Kula niku keliling sa Indonesia gue tang di mawon mesti ono wong Jawa. pulau saya saking Kalimantan, Jawa. Riau, Jawa, Jambi Bengkulu, Jawa. Rata-rata Jawa gue tang putih pundi wonten. Dan bahasa Jawa gue bahasa yang paling sugih sak dunia Arep mau bandingi bahasa apa? Bahasa Inggris tetap Jawa. Kulo ketekan tamu saking Australia, Antonio Sukodori, melepet Islam. Suguh macam-macam rati pangan. Akhirnya bojo kulo masak sayur bung godok telo. Begitu mangan telo mangan sayur bung cangkem itu ya, Takon kali kulo, "What is this? Ini apa?" Mumet ndasku. Bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya kulo jawab, "This is bung." rano kok bahasa Indonesia. Apa bahasa Inggris sih? Oh, masuk this is gedek ngono ya ora. Lah takon kula meneh, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Tak jawab. Bung is tiong bambu. Bung adalah bambu muda. Wah, dae semangat mengatakan amazing, dahsyat. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. arep mau brakoti Pak. Cangkem celutak. Mang Jawa ki ya ampo, Pak. Jawa karo bahasa Inggris, sugih eh, bahasa, bahasa Arab sugih pundi? Jawa. Mangan ki bahasa Arabe mung siji, akala yakulu kul. Bahasa Jawane mbok 10 e ana. Urung-urung nguntal cangkeme. Kasar kamu, mbok halus kayak aku. <laughs> Dahar. Urung-urung badok ya urung dahar nedi mangan madiang maem nguntal badok gaglak nyekek nutul nyosor alas sinten nih kok oh. Haji Musripan karo sopo Pak polisi karo tentara nabi nopo dahar enak sopo kai amin nabi nopo badok umpama Doa yang diharapkan dari bapak ibunya saudara-saudaranya. Mila dengan Thailand ngopo tangga teparo undang. Kuwi dasar dasare, Pak. Kabeh iki Milo tenang no hatimu dari wong NU. dasar dasare kabe. Wong-wong sih mengatakan iki no dasare iki bid'ah iki sesat. Maklum dolane kurang turune kurang bang Koncone kurang akeh, kopine kurang kentul. <laughs> Jadi apa-apa dianggap salah. Mila bahasa kula sing viral hari ini nopo Cukup rokib dan atit yang menilai amalku cangkemmu rausah melu melu. Orang ngerti dasarnya kok cerewet. Contohnya ayat sing dingin nolak tahlilan itu surat Al-Maidah ayat 80 telu itu lali wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya padahal ayat ini larangan untuk mendoakan orang kafir lah mati Islam niku boleh lah niki tinggi alasan nggih nolak tahlilan kuwi jenenge jaga sembung makan nasi pincuk nggak nyambung cok Pak polisi, kenapa kamu dembleng? Oh, panas. Apa bubar mawon? Lanjut. Yes. Aku melu panas-panasan. Tadi terus kini hati sih. Wa idalahikothu dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minat dunia wa mafiah maka sesungguhnya doa itu lebih disukai oleh si mayat daripada dunia seisinya ono wong mati jenengan kirimi Fatihah pisan mawon niku luwe seneng daripada dikirimi Fortuner wong awakmu yuran duwe Fortuner jadi nyuwun sewu kalau doa itu sudah diterima maka dia bahagia almarhum bahagia dilanjutkan wa anna hadayal ahya lil amwat karena sesungguhnya dia orang hidup kepada yang mati adu awal istighfar hadiah wong urip kagem sing mati niku donga lan istighfar ayo tatakon berarti tahlilan nono dalilin apa mboten wonten lah tahlilan niku kok disuguh napa ono dalile goleki hadise oh kiai cerdas sih hmm. ngono dinyang Pak Lurah rungono kupingmu. Lurah e langsung batin, waduh salah milih kiai. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bertanya, "Hei Kanjeng Nabi, inna umi kot matat, mbokku mati." Apa yang fawa ing tasodaktu anha? apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Kola Rasulullah menjawab, naam, ho, ono manfaatnya. Bismillah Pak Lurah. Lah awakmu saya niate ke apa kuwi kirim dungo leluhur, kuwi nyangoni kiai sengokeh niate sedekah nggih leluhur, kuwi ono dalile. Lah. Masuk, Gus. Pak Eko matamu, Gus Miftah. Kok matamu iki katarak? Kok oh, jenengku Miftah kok masuk Pak Eko? Padha aku wingi diceluk Jokowi, aku ora menyang. Ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Aku ngono. lah awake dhewe niku kirim luhur Tonggo teparo disuguh gaweke berkatan selamatan, ini disangoni atas nama almarhum niku ditampa. Lho, ana kabeh dalile, Pak. Sapa sing kandha amalia en ora ana dalile niku? Wong goblok niku. Nggih napa mboten? Napa wong mati niku dikirim donga ngerti? Ngerti buktinya apa jenengan libat kuburan Nopo dawe kanji Nabi kalau lewat makam diperintahkan mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi aja salam Pancasila. engkau lihat kuburan salam Pancasila. <laughs> Itu salah daden Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salamin jenengan dijawab boten kali ahli kubur. Dijawab kok kula mboten krungu Gus, yen krungu musripan Melayu. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Napa surat Fatihah sing dikirim niku ditampa? Ditampa bukti napa? Gampang. Kula kirim surat dari Jogja kepada yang terhormat saudara Amin alamat Sidodadi kecamatan Ganjaragung Jati pengirim rumangan mata momet mumet aku salah nyebut Jati jadi Ganjaragung rumangan mesti Aku malah dibagi-bagi ning kono, tak ajar kowe. Oh, mental miskin. Yes, bubar weh. Urung mangan no. Kepada yang terhormat saudara Amin dengan alamat Sido dadi Kecamatan Jati Agung. Kabupaten Lampung Selatan. Pengirim surat Gus Miftah dengan nomor Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomatane Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kirim ke Pak Pos. Ya Pak Pos ternong ini amin. Saya mudi sih rupane kaya kotak infak. Oke. Okay. Pak Pos mangkat. Begitu surat kula teko sida dadi kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal Yang surat kula ditompo karo amin surat kula mboten balik Yang surat kula balik berarti ra ditampa karo amin pertanyaan kula wau jenengan kirim surat Fatihah kagem almarhum balik napa mboten balik napa mboten yen mboten balik berarti ditompo orang percaya amin modaroh. Roh rabi. Ya wis tak doakan sejumlah-jumlahnya amin pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ya. Kue malah galau. Tuku bawang gelarum rico, wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Iya. akhirnya sing wedok dilamar karo wong nolak, nolak pacarmu dirabi karo wong nol, ya Allah bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah akhirnya nyanyi atiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong nangis ketik eloku ramo aja rasaku kowe teko ninggal aku rasa nangis min apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnan Kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian amin langsung nikah. Rondo anak limolas. Jadi mustahil amaliah NO itu gak ada dasarnya. Orang mengatakan, iki wong ngumpul-ngumpul maca donga bareng-bareng ana dalile. Ana, oh, no, Pak. Istighosan, mujahadan, kabeh ana dalile. Layang untuk kaumnya, kaumun yadkurun Allah azza wa jalla ila hafatumul malaika wa ghasyatumur rahmat wa nazrat alaihimus sakinah wa dzakarohumullahu fi man indah Wong sing ngumpul maca antah lilan solawatan, pengajian, manakipan istighosahan, ngrungokke pengajian niku ono dalili. Wong ngoten iki sing rawuh oleh papat. Pinten Bu? Papat. Deloken drijiku aja mok sawang ake Akeh anyar cangkemmu. Malah dikira pamer. Lagu nyopot akik kelangan akik rapa regane mung sekitar rong yuta kelangan jam rongos aku. Amplope tipis kelangan rolek ake Akik. Pak Musliman kan akik mboten? Oh. Uh. Watune medeni. Watu kijing. rasa umuk. Pokoke wong mati didongake ana dasare ngene apa mboten? Sing dibutuhke niku niku mboten bondone. Soale napa? Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing Sapa sing nemu? Amin. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala apa mboten? Yen wis mati bondora melu. Buktine bakul helm. Helme oke, tapi lak mati ndase ora ana sing nganggo helm. Ora ana dan Wong oh, mati kok helm tilang karo Israel. Wali <laughs> sini melu guyu seneng aku. Ya, ya, ya, polisi saya ini api rakyat polisi biyen. Polisi saya ini senyebah ini mau siji, polisi Cilukba. Lampu merah mengko ngeng meromoro. Iya. Matane awal Aku tahu endan. Eh, belok kiri itu kan undang-undang kan telu lu Siji, turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Nomor loro berhenti total, nomor telu tunggu rambu-rambu lalu lintas. Aku tahu belok kiri jalan terus ngoeng nih Jakarta moro-moro ning ngarepe polisi teko siji eh, iya aku mak teratap wah, kau waget tak pikir jatuh cinta kok toh ngono polisi aku langsung diparani ya. selamat siang pak tak waalaikumsalam aku aku kiai kok bisa minta surat-suratnya pak tak jawab anda minta surat apa fatihah apa yasin aku yang ngono toh nah, sengit aku kok kaget aku bawa sim nyoh aku sim surat izin menikah lagi STNK nyoh iya. setengah tua yang kewer-kewer aku gue SIM, aku gue helm, aku gue STNK ditilang anda saya tilang lupa? saya pakai helm pakai SIM bawa STNK kenapa saya ditilang tutup pentilnya nggak ada ya Allah gue SIM gue STNK gue helm ditilang mergo tutup pentil kan danjo aku Lah sing rusak citra polisi iki model-model polisi bedes ngono kuwi lho. secara umum polisi Indonesia luar biasa promoter, profesional, modern, terpercaya. Niku jenenge oknum yang tidak bertanggung jawab. Mila cara gusur polisi Indonesia itu apik kabeh. Sing paling apik loro patung polisi karo polisi tidur. Kuwi paling Pak polisi langsung batin ngerti ya ora mangkat. Yo ya, polisi kemangat ngaji ya, api nggih. Mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bareng asar. Wo kuwi mulih ngajine Pak polisi iki lagune kae ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon alon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepira oh lak musripan beda aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon lawake dhewe ya beda ngaji alon Aku ngaji alon alon merko sadar aku sopo santri sing nakal so opo opo Aku ngaji alon alon merko sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa musripan ho, -ho. seneng aku ndek wong tuwane ngene eh ya menampun matane Ayo, <laughs> ya, supaya anake gelem dongake wong tuane kaya dalu kaya siang menika, anakmu tak dongake dhisik. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen was kete dadi kiai dadi kiai. Eh, aku jeruk diamin kan jeruk ditabui goblok. Oh ya ngono, anak itu dikira kiai amin ke. Ah, telat malaikatnya minggat. Dulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Jaga susu ya. Prok prok prok jadi apa? Bocah cilik diulang ngaji. urang. Goblok. Mau telat iki kesusu. Ngantene cangkemku mandek kiai. Dulangi ya. Bareng-bareng ya. Aja kesusu ya. Aja telat ya. Pro-pro-pro jadi apa? Malah Pak Tarno. Ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai amin abab mumen urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian oh. urip pisan aja mung dolanan ayo sregem derek selawatan amin urip pisan aja mung dolanan pengajian pisan panas-panasan amin salatullah salamullah ala maka siang hari ini yang hadir melu kirim dungo leluhur akan mendapatkan empat hal. Siji ilahafatumul umul malaika. Semua yang hadir dikawal oleh malaikatnya Allah. Mudah-mudahan yang mengawal kita malaikat rahmat. Amin. Yang mengawal tukang sound system Israel. Oh, soalnya bosok kok. Mesu aku. Nomor loro, wa ghasiyatumur rahmat semua yang hadir mendapatkan rahmatnya dari Allah. Amin. Yang tidak mereka hati ini susah kuntur sami bunga. Yang tidak mereka wae gerah kuntur sami waras. Yang tidak mereka utangi kata kuntur lunas. Senajan turun kesong lunasi muka-muka sing utangi lali. Syukur-syukur sing utangi mati. Amin. Matamu. Pikantuk rahmati Gusti Allah kabeh. Amin. Ini wajah-wajah penuh rahmat. Senajan rupane ireng kaya amin. Tapi rahmati ya Allah. Amin. Jenggotmu kaya Amin. Nomor telu wanazalat alaihi musakina Yang hadir pulang Allah akan menentramkan hatinya. Amin. Lah melu ngaji atine ayem napa mboten? Ayem. Lah melu ngaji atine ora ayem sing salah ngajine napa atine? Atine. Padha karo jenengan disuguh mangan sate, cangkeme sariawan, mangan sate rasane ra enak. Sing salah cangkeme napa ini? Cangkem ini goblok ya lho. Sing salah cangkeme Wong ngaji niku padha karo wong ngaca. Lan jenengan ngaca nganggo bedaan, bedak FIFA nomor 4. Nah, Begitu bedaan ora rata, sing diratake wedake napa kacane sing diantemi? Nah, yo wedake sing diratake. Wong ngaji niku ngaca Pak Lurah. Jenengan kabeh ngaca karo tema pengajiane kula ngaca karo omongan kula. Mila wong sakmene mbariki sing paling abot tanggung jawabe kula. Mila lumrah sing nampa amplop kula. Nah, ora tambahi lurae neraka atine ayem ayam Pak Lurah tenang Pak Lurah <laughs> ya Allah Lurah ya, HP ini ping <laughs> karena percaya delok delok ilah ilah cici itu <laughs> Pak Lurah, Pak Lurah. Wonge gua ke hp ini ping. Gambare durai Tobat, tobat aku lurah situ tadi. HP ini Doraemon akhirnya warganya Dora sholat, Dora sinau, Dora ngaji Dora mikir Pak parah ternyata Pak body bodinya atletis hatinya teletabis aduh ya Allah ini YouTube apik banget ini kok langsung sing youtuber gawe judul <laughs> lurah HP pink Pak Lurah sapa jenenge Didi Eh Gus Dimar ala-ala matane matane Gus Wireng Aku nembe iki ketemu lurah HP-ne pink cross bisa kita sih pakai ya pink atine. Lah lurah. Kalau ini lembut ya. Wajah preman hati beriman. Bodi rambu hati Romeo. Bodi atletis hati Hello Kitty. cangkem <laughs> cangkeme wedok. Kakak, kakak rondo kayak mesti lemu ayo kopi wala lah amin rabi karo rondo tuwono sing muter ya amin dhisik kok. Kan amin bisa keracunan. Keracunan apa susu kadaluarsa. Oi, sini buri kae lho. Muah. Ora mau wedi aku malah. Ketoke bojone Didik kae. Di bojomu sing di? Oh, gayane sing amik, gayane Didik kaya Pak sing ayu. <laughs> Lah bojone ayu, Didik kaya ngene ya berarti sesuk bojone mlebu surga mergo sabar, Didik mlebu surga mergo syukur. Didik mlebu surga mergo syukur mergo duwe bojo ayu ta? Sing wedok mlebu surga mergo sabar duwe bojo rupane kaya ngene. Mar? Gus Dimar. Gus ya. Dim. <laughs> Kumismu dikerok. Kumisku sunai dikerok ora diingu ngono kuwi lak jenggot dik rapopo. Alhom satu minal fitro fitro iki ana lima. Siji khitan, loro ngetok kuku, telu mencabut bulu kelek. Jadi ibu-ibu bojone mulai macul turu. <laughs> Cabut keleke. Sunnah Rasul. Nomor lima ngerok kumis. Kumismu dikerok malah kaya lele, di. Nomor lima apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak Didik dicukur dewe. Ojo mau gawa ning salon. Oh Didik mau ning salon? Pak Lurah bari nopo? Cukur. Cukur nopo. Mm, -hmm. Malah kerimbat mata nih. Rebonding cangkemmu main lurus jadi lah kumis ki sunai dikerok lah jenggot ki dingu dia apa-apa dikerok kuwi oh, iya. malah demoki apa lele <laughs> eh oh mah kurang ajar kok sithik kaya Ariel Noah <laughs> kowe iki ra kaya Ariel Noah kaya Ariel sepur lho ra sok gaul le rupa kaya ngono Aril iki lho. Dan terjadi lagi. Tenang aku lho rae. Pak Bupati? Oh, ana Bu Bupati po? Endi? Bu, Bupati sing diwonge. Oh, ora ngomong kok. Kudune ngomong. Hmm. Rene rene Bupati rene Bupati rene. Tak dongake kene. Ah. Ya ora takon rene karepe ya tak nyawer ngono bupati mriki. Dikancani karo Bu Lurah, Bu Lurah rene. Wih. Pak Camat rene. Mat, rene Mat. Hmm. Dewane di dewane. Iki dewan iki. Wah, lah kowe dewan. <laughs> Niki, Bu. Malah tak sawer. Aku disawer kok goblok men to iki. Eh, monggo, monggo mriki, Bu tak sawer donga ya Bu ya. Pak Upati teng pundi? Oh, Pak Upati teng pundi? Oh, ngaret. <laughs> Bupati ngaret iki Kayak goblok men to iki. Bupati kok ngaret monggo pinarak Bu. Iki bulurah Lurah iki. Cie cie cie. Telah dipertemukan istri lurah dengan Pak Lurah. Alah salaman barang. Iki yang ngono kawatan cangkeme ah Bu Camat. Mari Pak Samat, Wah, Samate gaul ya, bajune kiker. Wah <laughs> oh, kok gurune iki koyo biting ngene iki. <laughs> Iki sapa iki? Bu DPRD. Nggih pun kula mandap mriku. Pokoknya lah pejabat gelem ngaji insya Allah selamat amin saya mau tanya sama Bu Bupati pengajian seperti ini bagus apa enggak Bu bagus ngundang dewe Setuju Bu Bupati ngundang Dewi. Ini aspirasi warga ya Bu. Tapi yang sing larang ora kaya Didi. Murah dinyang. Ya Bupati terima kasih. Mudah-mudahan seluruh pejabat di Lampung Selatan dijaga oleh Allah. Amin. Ora ana sing korupsi, ya Ojo Aja kaya bupatimu wingi. Betul toh? Anda tahu kenapa bupati DPR banyak yang korupsi? Yang salah guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timur. Milo begitu gede gawe ini maling koyo kancil. Ya Bu ya suaminya mudah-mudahan selamat. Hmm. Ya aku ngomong ini tambahi. Pahit lumayan aja meneh matamu sorry ya saya udah nolak-nolak job ya oh tanya sama asisten saya itu sehari itu orang minta ngaji ke pondok itu 500 permintaan kalau sebulan 30 hari berarti sebulan berapa 15 ribu lah tak tompok kabeh setahun aku ngaji pengen sewu berarti 15 tahun jadwal aku entek dalam waktu satu bulan lah pertanyaannya aku kelone kapan ayo kan aku memedasku dan saya itu sering ngaji dua minggu pulang sampai rumah bojoku menstruasi. Ya Allah. Codot, codot aku. Tapi insya Allah saya setia Bu Bupati. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Tapi saya meyakini Pak Bupati itu bisa sukses karena doa seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Oh enggak, enggak. Yang jelas kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri. Artinya kalau suaminya tidak sukses berarti siap-siap ganti istri. Kandani. Kalau saya meyakini di balik kesuksesan seorang laki-laki banyak mantan yang menyesali. Iya. Ngono. Ya, semuanya berdiri sholawat hasbi robi menawan pengajiannya rampung. Allah setengah telu, setengah telu. Jam siji. Berdiri sholawat hasbi robi bareng-bareng muga-muga hajati kabul kabeh. Lampung Selatan pemimpin dan rakyatnya diselamatkan oleh Allah. Selamat pemimpinnya, selamat ayati. Kabul hajati, kabul nih. Amin Allahumma. Amin. Sesuk ngaji meneh karo Pak Bupati. Oh, lak larang. Oh. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rob siapapun siang hari ini yang hadir karena cintanya kepadamu ya Allah menjadi wasilah engkau mencintai kami semua ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah karena cintanya kepada Rasulmu ya Allah menjadi wasilah Rasulmu mencintai kami ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan sakit engkau angkat semua penyakitnya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih engkau bahagiakan ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah engkau berikan solusinya ya Allah siapapun yang dalam hadir punya doa dan cita-cita yang belum terkabulkan engkau akan kabulkan doa-doa kami ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb selamatkanlah bangsa ini ya Allah selamatkanlah pemimpin dan rakyatnya ya Allah Jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil, jadikanlah bangsa ini bangsa yang rukun, jadikanlah bangsa ini bangsa yang sejahtera, jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur sehingga menjadi bangsa yang baladatun tayyibatun warabbun rabbun Ya Allah ya Rabb berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.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 minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma فصلي وسلم وبارك